dengan kemampuan vokal yang cukup luas. Setelah mengikuti banyak kompetisi dengan prestasi yang diraihnya, bagian orang tua dan keluarga mendukung kesuksesan Danang hingga menjadi bintang dangdut Indonesia. Saksikan penampilan Danang bersama bintang-bintang top lainnya di konser luar biasa Danang Satria dari Banyuwangi. Malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar.